Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 3 Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 3 Ramadan tahun 1436 Hijriah yang bertepatan dengan 20 Juni 2015. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita ayat-ayat sukses Sebelumnya ada kuis Dan insyaAllah tiap hari ada kuis Dan nanti insyaAllah diundi di akhir pertemuan Hadiahnya ini ada kitab Tafsir sepersepuluh Al-Quran Mulai dari surat Yasin sampai akhir Al-Quran Dan di dalamnya ada Hukum-hukum yang penting yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Kitab ini singkat, padat, lengkap, praktis, ekonomis masuk surga. Ya, Allah tiap hari ada dua untuk ikhwan satu, untuk akhwat satu. Pertanyaannya saya sebutkan sekarang, jawabannya ditulis di kertas, disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi dan harap dipisahkan ikhwan dan akhwat nanti insyaallah diundi di akhir pertemuan. Pertanyaannya gampang saja. Apa judul kajian kita sore Ramadan ini? Nah, gampang kan? <clears throat> judul kajiannya apa? Mohon dipisahkan nanti ikhwan akhwat, jangan lupa ditulis nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Ya, silahkan yang sudah dibawa ke depan. Nanti di akhir pertemuan akan diundi. Sekarang kita lanjutkan dulu tafsir ayat-ayat sukses ini. <clears throat> kita yang terakhir berada di surat Ali Imran ayat nomor 104. Berarti kita sekarang di surat Al-A'raf ayat 6. Al-A'raf ayat 8 Dan ini merupakan ayat yang keenam Dari ayat-ayat sukses Ayat keenam dari ayat-ayat sukses Silahkan dibuka surat Al-A'raf Al-A'raf adalah surat yang ketujuh Ayatnya nomor delapan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wal waznu yauma idzinil haqq faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wal waznu yauma idzinil haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك humul muflihun Timbangan pada hari itu ialah kebenaran yaitu keadilan Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya Mereka itulah orang-orang yang beruntung Yaitu orang-orang yang sukses Ya Di sini disebutkan Ada satu kiat sukses di sini ada satu kriteria, satu resep untuk menjadi orang sukses yaitu orang yang pada hari kiamat nanti timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Jadi orang yang pada hari kiamat nanti timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Berarti nanti hari kiamat itu ada timbangan. Dan ini adalah merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah wal jamaah mengimani dan ini ada di dalam semua kitab-kitab akidah ahlus sunnah wal jamaah. Di sana selalu ada bab yang membahas tentang nanti kiamat ada mizan timbangan. Yang mana disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa timbangan ini adalah timbangan yang hakiki, benar-benar timbangan. Yang mana timbangan itu mempunyai dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Jadi ada timbangan. Cuman bentuknya seperti apa timbangannya, wallahu alam. Yang jelas mempunyai dua daun timbangan. Sebagaimana <clears throat> di dalam hadis yang sahih tentang yang dikenal dengan hadithul bitaqah. Hadis tentang bitaqah. Bitaqah itu kartu kecil. Kalau kita punya KTP, punya SIM itu namanya bitaqah. Yang mana diceritakan di dalam hadis itu bahwa ada orang yang dipanggil hari kiamat di depan makhluk. Lalu Diberikan kepada dia 99 catatan amalnya 99 catatan amal Yang mana masing-masing catatan amal itu Isinya adalah Dosa-dosa dia Sejauh mata memandang Jadi dosanya itu umumnya bukan main Sejauh mata memandang Dikali 99 Lalu orang ini ketakutan, dia ditanya ala ta'udrun aw hasanatun? Qala la. Kamu punya alasan? Kamu punya kebaikan? Dia bilang tidak, saya nggak punya apa-apa. Dia takut. Dia merasa bakal masuk neraka. Lalu dikatakan bala innalaka indana hasanah wa fi riwayah hasanat. Ya, kamu punya kebaikan. Bahkan kamu punya banyak kebaikan. Fatukhraju lahu bitaqah Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dikeluarkan milik orang ini bitokoh, kartu kecil yang isinya adalah dua kalimat syahadat. Jadi orang ini walaupun ahli maksiat tapi dia tidak pernah syirik. Nah, syirik ini penting. Syirik ini penting kita bahas. Dia nggak pernah syirik, dia selalu ahli tauhid. Kemudian dia tidak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak mendolimi orang, tentu juga tidak apa namanya? Ya. ya intinya adalah tauhid, mengikuti sunnah, dia tidak mendolimi orang karena kalau mendolimi orang belum selesai sebelum urusannya diselesaikan di dunia ini. Ini maksiat-maksiat antara dia dengan Allah. Kemudian fat, kemudian dia tanya, "Mahadil betokoh, bitaqah, sijilat, Wahai Allah, apa artinya kartu kecil ini? Dibanding dosa-dosa yang jumlahnya banyak. Ya Allah, tidak sebanding ya Allah. Dosa saya banyak kayak gitu. Ini kartu kecil. Lalu dikatakan innaka la dalam, Kamu tidak akan didolimi. Ini hari keadilan. Fatudu'u sijillat fi kiffah wal bitaqa fi kiffah. Fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah dosa-dosa dia yang amat sangat banyak itu diletakkan pada satu daun timbangan. Sementara kartu kecilnya dia diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi. Bagaimana hasilnya? Timbangannya anjlok. Yang berat adalah apa yang berat? Pitokoh kartu kecil itu. Sehingga dia pun masuk ke dalam syurga. Jadi nanti ada timbangan. Dan timbangannya Allah ini jeli sekali. Timbangannya Allah ini jeli. Ya, timbangannya Allah ini sangat adil bukan main. Sampai-sampai nanti ada yang namanya itu Al-A'raf. Antum bacakan surat Al-A'raf. Nah, siapa itu Al-A'raf? Disebutkan oleh Al-Mufassirun, qaumun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Al-A'raf adalah kaum yang dosa-dosa mereka dan kebaikan-kebaikan mereka seimbang. Subhanallah. Jadi ketika ditimbang itu pas 50-50. Pas. Namanya Al-A'raf. Nah, masuk mana Al-A'raf ini? Al-A'raf ini mula-mula dia di antara surga dan neraka, namun kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam syurga. Nah, ini menunjukkan betapa timbangannya Allah itu sangat jeli. Kalau kita sekarang mengenal ada KPK, apa Komisi Pemberantas Korupsi ya, yang suka mengaudit, diaudit. Nah, bagaimana kalau Allah mengaudit? Auditnya Allah seperti apa? Timbangan sangat jeli. 0,0001 persen ada timbangannya. Subhanallah. Ini timbangan pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang sukses adalah orang yang timbangan kebaikannya hari kiamat nanti lebih berat daripada keburukan-keburukannya. Yang mana di antara yang paling berat dalam timbangan itu adalah at-tauhid. Nah, ini tauhid wal aqidah. Tauhid yang benar, akidah yang lurus, Jangan menyimpang dari tauhid, jangan menyimpang dari akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam hadis juga taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini timbangannya berat nanti hari kiamat. Jadi di sini kriteria sukses adalah orang yang timbangan kebaikannya berat atau lebih berat daripada keburukan-keburukannya. Sekarang kita masuk yang berikutnya lagi. Ayat yang ketujuh dari redaksi Al-Muflihun yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Nah, silakan kita buka Al-A'raf 157. Ya, sambil kita menikmati buka-buka Al-Qur'an. Ini buka Al-Qur'an ini nikmat loh. Ada seorang yang cacat namanya Abdullah Bani'mah. Dia cacat nggak bisa buka-buka Al-Qur'an. Ketika dia ditanya kamu kepingin apa? Di antara keinginannya dia adalah ingin bisa membuka lembaran-lembaran mushaf. Nikmat. Dan kita dimudahkan oleh Allah membuka lembaran-lembaran mushaf ini. Itu ayatnya panjang. Cuman yang kita ambil sebagiannya saja. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah. Yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني kita ambil setelahnya itu فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Kita baca dulu dari awal artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ummi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang beliau tidak bisa baca dan tulis. Dan ini juga semakin meyakinkan kita beliau adalah nabi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis tapi tahu semuanya, tahu segala-galanya. Berarti beliau dapat dari mana? Dari wahyu. Kalau beliau bisa baca, misalnya kita ragu, oh Muhammad ini baca bukunya orang ini. Lalu dia menyimpulkan. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi tahu segala-galanya. Berarti dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Nabi Muhammad ini ada di dalam Taurat dan Injil. Ini termasuk ayat yang oleh mereka dihapus. Disebutkan di sana jelas lengkap nama-nama ciri-cirinya sehingga mereka kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal dengan anaknya sendiri tapi nggak mau iman <clears throat> bahkan kami tadi <clears throat> ngobrol-ngobrol dengan imam nanti Traweh ya nanti kita ada tamu dari Palestina Syekh Ahmad uh, eh, Tif Ziyadah tadi kami ada pertemuan tadi pagi dari sahabat Al-Aqsa termasuk dengan beliau. Beliau masih muda, berusia 24 tahun dan sekarang masih kuliah S2. Jadi beliau masih kuliah S2 dari daerah Nablus. Nablus itu di tepi barat ya, bagian tepi barat di daerah Palestina sana. Jaraknya dari Masjidil Aqsa sekitar 76 kilo. Kalau ke sana itu sekitar 72 jam. 2 jam tapi dipersulit Ada enam checkpoint Anak muda nggak boleh masuk Yang boleh masuk Masjid al Aqsa Al-Qud itu hanya orang 60 tahun ke atas Ya Beliau masih kuliah S2 Dan beliau masih bujangan ya Saya tanya tadi kenapa kok enggak nikah Ya kata beliau masih ada prioritas Ingin sekolah dulu Menyelesaikan S2 bahkan ingin S3 nanti Nah, di, beliau tadi cerita bahwa Yahudi itu tahu kalau mereka salah. Dan Yahudi itu tahu kalau mereka bakal kalah. Tadi kita bahas-bahas yang ngobrol masalah akhir masanya ya negara Israel atau Yahudi. Bahkan ulama bahkan memprediksi dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Yahudi itu mungkin paling lama sampai 2022. Ya. Walaupun secara kasat mata sekarang seakan-akan mereka menang. Tapi jangan lupa Allah janji dalam Al-Quran Rasulullah SAW janji dalam As-Sunnah Yahudi bakal habis Hilang dari peta bumi Jadi ketika Yahudi sekarang kumpul di Palestina ini adalah Di satu sisi adalah ini pengkondisian Sehingga kalau ada perang besar dengan Yahudi enak Karena Yahudi sudah kumpul Kita nggak bingung cari Yahudi keliling kemana-mana Mereka sudah kumpul Ini pengkondisian Jadi untuk membantai mereka itu gampang Sudah kumpul mereka jadi mereka tahu kalau mereka salah itu tahu. Apalagi diprediksi mereka bakal hilang dari peta dunia. Mumpung belum habis kata mereka, sekarang cepat-cepat bangun Haikal Sulaiman. Cepat-cepat dituntaskan. Karena mereka tahu bakal habis. Waduh Yahudi naudzubillah, otak bulus. Otak bulus sudah. Tahu kalau salah sudah. Tapi nggak mau kalah, mumpung belum kalah, kita selesaikan dulu proyek ini. Mereka sudah bikin di bawahnya masjid, Masjid Aqsa, Sunakok Solomon, Haikal Sulaiman. Jadi mereka tahu bakal kalah, mumpung belum kalah diselesaikan dulu proyek ini. Allahu Akbar. Tahu kalau salah, tapi nggak pernah mau dengan kebenaran. Naudzubillah. Itulah dikatakan oleh Allah seperti apa? Kama talil himari yahmilu asfara. Ya, keledai. Keledai bawa apa? Bawa kitab. Keledai bawa kitab. Jadi keledai bawa tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurtubi, tafsir keledai bawa kitab. Apa faedahnya? mulfa faedah ma'at taat, nggak ada faedahnya, dia capek, dia payah. Kitab itu berat, tapi dia nggak ada faedahnya. Wong keledai kok dikasih Ibnu Kathir. nggak nyambung. Iya. Keledai dikasih dipukul aja keledai. jangan kasih Ibnu Kathir. <coughs> Kemudian yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya. Itu ada kata-kata wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ini di antara dalil para ulama tentang haramnya rokok. Lalu dipisahkan antara at-thayyibat dengan al-khaba'ith, yang baik dan yang buruk. Rokok masuk di mana? Masuk di mana rokok? Masuk yang buruk. Berarti masuk di mana ini? Masuk di yang haram. Sebenarnya perokok tahu kalau dia itu melakukan perbuatan yang buruk. Sehingga antum lihat, ada nggak perokok yang kalau mau rokok bismillah dulu. Bismillah. Nggak ada, karena dia tahu kalau salah itu. Nah, kemudian dan membuang dari mereka beban-beban tanggungan mereka dan belenggu-belenggu hal-hal yang berat yang ada pada mereka. Artinya syariat zaman dulu itu berat-berat. Kalau ada orang apa namanya berbuat salah, kalau mau tobat harus bunuh dirinya. Itu syariat zaman dulu. Kemudian juga kalau bajunya kena najis bukan dicuci, diapakan? Dipotong. Ini syariat zaman dulu berat. Syariat zaman Nabi Muhammad SAW meringan diringankan oleh Allah. Nah, kemudian ini yang kita ambil setelahnya ini. Falladzina amanu bihi. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau wa azzaruhu memuliakan beliau wa nasaruhu menolong beliau wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an ulaika humul muflihun mereka itulah orang-orang yang beruntung mereka itulah orang-orang yang sukses nah berarti di sini Al-A'raf 157 ada empat kriteria orang sukses <clears throat> yang pertama-tama adalah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iman kepada beliau. <clears throat> Karena itu kami sering mengajak yang belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kesempatan untuk iman. Jangan sampai terlambat. Mumpung Anda masih hidup belum mati, imanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para salafus saleh dahulu mengajarkan kepada anak-anak mereka sirah Nabi seperti mengajarkan Al-Qur'an. Ini korelasi nggak bisa dipisahkan. Al-Qur'an dengan as-sirah an-nabawiyah. Kita nggak mungkin paham Al-Quran dengan baik dan benar kalau kita tidak belajar sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita wajib orang Islam punya buku sirah. Banyak buku sirah ya, silakan dipilih macam-macam. Ya, di antara sekarang ini yang yang paling terkenal yang memenangkan karya tulis ilmiah internasional yang diadakan oleh Rafidhah Alam Islami tentang sirah Nabi adalah kitab Ar-Rahikul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Bagus buku itu. <coughs> Dan juga sudah ada terjemahan-terjemahannya. <coughs> Di antara terjemahan yang bagus kualitasnya yang diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta. Itu bagus kualitas terjemahannya, menjaga keautentikan terjemahan. Ya, jadi buku sirah ini penting. Kita perlu <clears throat> untuk membaca sirah Nabi, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kriteria sukses di sini adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara membela syariat beliau. Jadi kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caranya bagaimana? Membela syariat beliau. Sekarang ini banyak upaya-upaya untuk untuk mengkaburkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh sekarang ini zaman penuh fitnah. Ajarannya Nabi itu dikatakan Islam Arab. Ya, nggak boleh itu Islam Arab. Ini upaya memadamkan, memadamkan syariat Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam. Islam itu satu, nggak ada Islam-Islam bangsa-bangsa nggak ada. Islam itu satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Tradisi, budaya, silahkan boleh, nggak masalah Selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau bertentangan dengan syariat Maka harus dikalahkan Yang dimenangkan adalah syariat Kita harus sadar Agama-agama yang lain itu rusak karena apa? Karena dikalahkan oleh tradisi dan budaya. Sehingga yang lebih mendomin, yang lebih dominan adalah tradisi dan budaya agamanya rusak. Islam insya Allah nggak akan sampai seperti itu. Kita tetap Islamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas semua musuh beliau. Ya, Kan banyak musuhnya Nabi Nabi Muhammad ini ya Allah luar biasa di fitnah dari dulu sampai sekarang Fitnahan ini jalan terus ya kan Bahkan beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan Kalau kita mau mengucapkan itu malu Dibuat film, karikatur seperti itu Tapi Alhamdulillah Semakin orang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW Semakin orang itu penasaran Siapa Nabi Muhammad SAW ini sih sehingga orang itu ingin belajar sirah Nabi, ingin belajar Al-Quran. Setelah mereka belajar, mereka tertarik dengan Islam dan mereka pun masuk ke dalam Islam. Seperti kemarin kasus di Prancis kan, setelah para pembuat karikatur dibantai oleh orang-orang tertentu, lalu demo, demo anti Islam kan, demo anti Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh dunia ikut dalam demo itu. <clears throat> Yang ikut demo itu para penjahat Termasuk apa namanya penjahat dari dari Yahudi ikut demo juga. Subhanallah setelah demo itu apa hasilnya? Ternyata orang-orang di Paris, Perancis penasaran dengan ajarannya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Yang terjadi adalah setelah demo itu Al-Quran laris manis di sana. Jadi toko-toko yang jual Al-Quran terjemahan bahasa Perancis itu habis. Datangkan satu kontainer, habis. Datangkan berapa kontainer, habis terus. Jadi orang penasaran. Dan setelah itu tahu ajarannya Rasulullah Muhammad wasallam banyak yang masuk Islam. Bahkan salah satu tokoh yang dulu menghina Nabi di Belanda temannya Wilder, ya. Kalau Wilder belum masuk Islam, temannya dia masuk Islam. Dia menyesal bahkan kemarin berangkat haji, masya Allah. Ada sebuah kisah menarik <clears throat> bahwa anjing anjing itu marah kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh tentang anjing yang marah. Ketika ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu itu tokoh-tokoh pembesar orang-orang Nasrani ya itu menghadiri perayaan seorang pemimpin dari Mongol pasukan Tatar yang dulu ya yang kejam itu dia murtad dari agamanya masuk ke dalam agama Nasrani dia undang tokoh-tokoh Nasrani kemudian ada salah seorang pendeta yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada anjing yang terikat. Tiba-tiba anjing ini berusaha melepaskan diri dari ikatannya, langsung menerjang si pendeta yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada menyelamatkan dia dan si pendeta berhasil diselamatkan. Lalu anjingnya diikat lagi. Kemudian pendeta ini ternyata tidak kapok. Dia masih saja menghina Nabi Muhammad SAW. Terus menghina Nabi. Ada yang mengingatkan, hei hati-hati, ini anjing ini kelihatannya masih marah loh sama kamu. Kalau kamu menghina Nabi terus bahaya loh. Wah, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tadi anjing itu mungkin bukan karena masalah ini, masalah lain mungkin menerjang menekam saya. Dia terus menghina Nabi Muhammad SAW. Ternyata anjing itu berhasil melepaskan laki dari ikatannya, langsung menerjang si pendeta ini dan kemudian dicakar-cakar, dicabik-cabik, digigit-gigit sampai dia ini robek-robek dan mati. Artinya anjing pun tahu kehormatan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang menghina Nabi, melecehkan Nabi, maka layak untuk dilakukan seperti itu kepada dia karena dia lebih hina daripada binatang yang paling hina. Ya, itu yang nomor dua yang ketiga, menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua musuh beliau. Kemudian yang keempat, resep sukses di Al-A'raf 157 ini adalah mengikuti ajaran Al-Qur'an. Mengikuti ajaran Al-Qur'an yang merupakan cahaya terang benderang yang menyingkap semua kegelapan, keraguan dan kejahilan. Iman kepada Al-Quran Mengikuti Al-Quran Masya Allah ya ikhwan Kita jangan pernah lupa Jangan pernah jauh dari Al-Quran Ini kita panduan kita ya, Jangan pernah jauh Kita perlu menjadi sahabat Al-Quran Dan perlu menjadi Keluarga Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan kepada para sahabat Inna lillahi ta'ala ahlin minan nas Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga-keluarga dari kalangan manusia Lalu para sahabat bertanya Man hum ya Rasulullah Siapakah mereka ya Rasulullah Beliau menjawab Hum ahlul Quran Ahlullahi wa khasatuh Mereka adalah ahlul Quran Keluarga Al-Quran Mereka adalah keluarga Allah Mereka adalah orang-orang istimewa Allah Mereka kelompoknya Allah Mereka golongan Allah Mereka orang-orang kekasih Allah ini keluarga Al-Quran. Kemudian ada lagi sahabat Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Al Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena dia datang hari kiamat nanti. Memberikan syafaat kepada ashabih. Sahabat-sahabatnya. Sahabat Al-Quran. Siapa mereka itu? Siapa keluarga Al-Quran? Siapa sahabat Al-Quran? <clears throat> Al-Imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Beliau menjelaskan Sahibul Quran Atau Ahlul Quran Humul alimuna bih Al-amiluna bima fih Wa illam yahfaduhu an dhahri qalab Ahlul Quran Atau sahibul Quran keluarga Al-Quran atau sahabat Al-Quran adalah mereka yang mengerti tentang Al-Quran. Yang mengamalkan isinya walaupun tidak hafal. Jadi ukurannya bukan hafal. Mengerti, faham dan mengamalkan isinya. Wa amma man hafizahu walam yafhamhu walam ya'mal bima fihi falaysa min ahlih. Wa in aqama hurufahu iqamata saham. Adapun orang yang hafal, hafal tapi enggak paham, enggak ngerti dan tidak mengamalkan isinya, maka dia bukan ahlul Quran. Walaupun hafalannya kuat, huruf-hurufnya tegak seperti tegaknya anak panah. Hafalannya kuat luar biasa, tapi enggak paham, enggak ngerti, enggak ngamalkan isinya. Jadi ukurannya bukan hafal, ukurannya adalah apa ukurannya? <clears throat> Ngerti, faham dan mengamalkan isinya. Tentu kalau hafal punya nilai lebih. Tapi apalah artinya hafal kalau dia tidak faham dan dia tidak mengamalkan isinya? Justru dia akan dijatuhkan oleh Al-Qur'an. Ya, jadi itu ya ada empat kriteria sukses di Al-A'raf 157. Apa aja tadi? Yang pertama beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang kedua memuliakan Rasulullah SAW dengan membela syariat beliau. Yang ketiga menolong Rasulullah Muhammad SAW atas semua musuh-musuh beliau. Yang keempat mengikuti ajaran Al-Qur'an yang merupakan cahaya terang benderang yang menyingkap semua kegelapan, keraguan dan kejahilan. Ya, kita sekarang menginjak ayat yang ke-8. Ayat ke-8 di surat At-Taubah ayat nomor 88. Silakan kita buka surat At-Taubah ayat nomor 88 Ya. Yaitu ayat 88 ya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini adalah surat yang ke-9. Surat yang ke-9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Kalau kita lihat di sini kriteria sukses ada dua. Yang pertama-tama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa tanpa merasa berat dan malas. Bahkan melakukannya dengan senang dan sukacita. Al-jihadu fisabilillah. Kalau ada kata-kata jihad fisabilillah seperti ini dalam Al-Qur'an, itu makna asalnya adalah perang. Makna asalnya itu perang. Walaupun nanti jihad itu macam-macam ya. Tapi kalau di Al-Quran ada kata-kata jihad seperti ini itu makna asalnya Antum baca semua tafsir Makna asalnya adalah Ya perang Perang Dan ketika ada kata-kata jihad perang Jangan kita bayangkan Islam ini kok perang, perang, perang, perang Islam sama sekali bukan agama yang keras Bukan agama yang kejam Bukan teroris Kalau kita ingin tahu Islam Mari kita lihat Tahapan-tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW kita akan tahu Islam seperti apa. Kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi kita akan mendapati di sana empat tahapan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama ad-dakwah asiriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Tiga tahun jadi tiga tahun pertama Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi gitu aja pada orang-orang yang yang dipercaya, sembunyi-sembunyi. Setelah tiga tahun turun wahyu fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin wa andir 'ashiratakal aqrabin. Dakwah ad-dakwah al-jahriyah. Ini al-marhalah ats-tsaniyah, tahapan kedua. Dakwah terang-terangan. Tapi enggak ada perang. Hasilnya apa? dimusuhi, dibenci, dimusuhi, diintimidasi, disakiti. Bahkan tidak sedikit sahabat yang dibunuh. Diam aja. Diam aja. Keluarga Ammar bin Yasir. Bapaknya bernama Ammar, ibunya bernama Sumayyah, disiksa. Disiksa luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW ketika lewat melihat mereka disiksa, Rasulullah nggak bisa bantu. Rasulullah hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, surga menantimu ya. Sabar ya, surga menantimu. Dan gitu aja. Bilal disiksa, khobab disiksa, ditindas, Nabi Muhammad juga diganggu luar biasa. Ya, diinjak lehernya ketika sholat tapi nggak mampu mental Abu Jahal, dilempar kotoran. Diam aja, sabar. Ya. Sampai kapan? sampai hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah memasuki al-marhala ats tahapan yang ketiga yaitu dakwah terang-terangan sekaligus memerangi siapa yang memulai memerangi. Jadi namanya jihadud dafa', jihad defensif. Kalau diserang baru melayani. Sampai tahun ke-6 Hijriah yaitu perjanjian Hudaibiyah. Ketika ini ini merupakan al-marhalah ar-rabi'ah, tahapan keempat dan yang terakhir dan ini berlaku sampai hari kiamat yaitu memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Sehingga jihadnya ada jihadud dafa' dan jihadut talab, jihad defensif dan jihad ofensif. Ya. Namun bukan berarti Islam kejam, tidak. Islam kalau berhasil menguasai satu daerah, itu orang-orang kafir dilindungi mereka. Dengan catatan mereka mau tunduk kepada aturan yang ada dan mereka membayarkan jizyah, upeti. Mereka dilindungi. Mereka disebut dengan kafir dhimmi. Gak boleh diganggu mereka. Yang mengganggu mereka, bunuh mereka, gak akan mencium baunya syurga kata Rasulullah SAW Ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, si, pem, si pembunuh ini walaupun dia Islam enggak akan mencium baunya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejarah membuktikan kalau orang kafir itu hidup di negara Islam mereka dalam keadaan aman, dilindungi, enggak dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Mereka dipersilakan, mau masuk Islam silakan. Alhamdulillah, Anda untung dunia akhirat, Anda susah dunia akhirat. Anda tetap kafir, boleh nggak masalah. Tapi yang penting tunduk kepada aturan yang ada, ngikuti aturan yang ada dan membayarkan jizyah. Seperti itu. Jadi jihad ini jangan dibayangkan jelek-jelek saja. Jihad Apalagi zaman sekarang Islam ditindas macam-macam Masa kita mau diem saja Ya memang sekarang ini kan sifat-sifat dajjal sudah tampak. Contohnya satu aja. Yang mana kita kebetulan ada tamu dari Palestina. Insyaallah nanti malam beliau jadi imam sekaligus memberikan penjelasan tentang Palestina dan insya Allah besok waktu saya beliau tetap imam. Insyaallah saya besok ceramah tentang masalah Palestina ini, tentang jihad dengan harta, tentang jihad dengan jiwa dan diharapkan kita juga memberikan kontribusi termasuk nyumbang dengan harta. Karena beliau-beliau datang ke sini juga untuk mengumpulkan dana untuk membantu kaum muslimin di jalur Gaza atau di Palestina. Mereka sangat butuh bantuan kita. Kalau kita bicara Palestina, kan dulu ini negerinya orang Islam. Lalu Yahudi datang ke sana, merampok negerinya orang. Yang punya negeri diusiri. Lalu Yahudi bangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumahnya bangsa Palestina. Lalu orang Palestina marah Melawan mereka Anehnya Yang melawan, yang punya negara malah dituduh sebagai Teroris Aneh kan Yang menjajah, yang merampok, yang dolim Malah dibela Ya inilah dunia seperti ini Jadi kita jangan terpengaruh oleh media Karena itu alangkah baiknya Kalau kita menjauhi media-media Yang sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir baca aja Al-Quran. Yang saya tahu adalah Al-Quran, yang saya imani adalah Al-Quran, Yahudi adalah musuh saya, titik, selesai. Sudah itu aja. Ini dari Allah, ini benar. Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang firmannya lebih benar dari Allah, tidak ada yang omongannya lebih benar dari Allah. Ya, jihad. Jihad ini syariat. Kalau antum baca buku-buku fikih, mau madhab Hanafi, mau madhab Maliki, mau madhab uh, Syafi'i, mau madhab Hambali, madhab apapun, di sana ada bab tentang al-jihad. Ada bab jihad di sana itu. Bahkan al-Imam Syafi'i, silakan buka di kitab-kitab Imam Syafi'i. Pemimpin Islam di sebuah negara itu wajib mengirimkan pasukan perang untuk mengadakan ekspansi minimal setahun sekali. Madhab Syafi'i itu. Minimal setahun sekali dakwah masuk ke negara-negara untuk mengislamkan negara-negara itu. Ini ajaran Islam. Nah, kalau PBB ya lain lagi, ham-ham makanan itu ham. Ya, ham. Ham. Ham ham ham ham aja. Ham homai. Ya. Ya, ada Al-Qur'an sudah. Kamu bicara ham ham PN ham itu saya pakai Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Ya inilah Islam. Ini madhab syafi'i. Jadi pemimpin Islam wajib mengirim pasukan setahun sekali. Sekarang ada enggak? Enggak ada. Sudah jadi penguasa Islam, ya, dikuasai negara, ya, dihabiskan semuanya. Kemudian ya enggak berani jihad, paling takut dengan jihad. Allahu akbar. Bahkan ma'asyarul muslimin jamaah sekalian rahimakumullah di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Orang yang mati tidak pernah perang dan tidak pernah terlintas di hatinya untuk perang membela agama Allah, maka dia mati masih ada cabang kemunafikan di hatinya. Enggak pernah perang, enggak pernah terlintas saya ingin suatu saat membela agama Allah ke Palestina sana atau kemana, enggak ada gitu maka mati ada cabang kemunafikan di hatinya. Allahu Akbar. Dan yang membuat umat ini hina karena sudah tidak ada lagi jihad, meninggalkan jihad. Disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum al baqar wa raditum biz-zar' wa al jihad." sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kamu telah berjual beli dengan inah. Inah itu adalah salah satu jenis riba. Dan kamu pegang ekor-ekor sapi serta kamu rela dengan bercocok tanam. Artinya sibuk ngurusi dunia saja serta kamu tinggalkan al-jihad. Kamu tidak mau jihad lagi. Apa yang terjadi? Allah akan menimpakan kepadamu kehinaan yang tidak akan dicabut kehinaan itu dari kamu sehingga kamu kembali kepada agama yang benar. Jadi jihad. Antum baca Al-Qur'an, terutama antum baca surat surat At-Taubah, Al-Anfal, antum baca. Itu surat luar biasa tentang perang, mengkobarkan semangat jihad, membela agama Allah. Jangan digambarkan perang itu teroris, teroris, teroris. Jangan. Seandainya pun ada orang jihad berbuat salah, itu salah pribadi oknum. Tak seperti itu. Islam Islam itu indah. Ada aturan-aturannya. Jadi jihad dengan harta dan juga dengan jiwa. Di sini Allah malah mendahulukan harta. Insyaallah besok kita akan bicara panjang lebar membantu dengan harta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahli bi khair faqad ghaza orang yang memberikan persiapan-persiapan bagi orang yang hendak perang jihad maka yang memberikan persiapan ini berarti dia ikut jihad ikut perang orang yang menjaga keluarga orang yang berangkat perang sana dijaga keluarganya dengan baik maka si penjaga ini termasuk orang yang ikut perang jadi kalau kita kumpulkan hadis ini dengan tadi ada tiga pilihan Pilihan pertama berangkat. Pilihan kedua memberikan persiapan yang berangkat. Pilihan ketiga menjaga keluarga yang berangkat dengan baik. Ini ajaran Islam. Ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> ya. Kemudian yang kedua, kiat sukses di sini surat At-Taubah 88 adalah mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat ya wa ulaika lahumul khairat mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat ya itulah orang yang sukses ya itu dulu aja <clears throat> berarti kita berhenti di ayat yang ke-8 ya kita berhenti di At-Taubah 88 yaitu ayat ke-8 Ayat ke-8 dari ayat-ayat sukses ini loh Kan pertama al mukminun 1 sampai 11, kedua al 14 15, ketiga Asy-Syams ayat 9, keempat Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian kelima Ali Imran 104. Kemudian keenam Al-A'raf 8, ketujuh Al-A'raf 157. Ya, kemudian ke-8 At-Taubah ayat 88. Allah besok kita akan mengkaji Al-Mukminun 120 102 dan setelahnya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita kaji ini adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sekarang ada sesi tanya jawab. <clears throat> Bisa dikirim di SMS saya, tapi nggak semuanya bisa terjawab ya. Karena waktunya terbatas. Dan juga nanti setelah itu kuisnya kita undi, kemudian kita tutup dengan doa. Ini ada yang jawab melalui SMS. Jawabannya bukan SMS, jawabannya ditulis di kertas. Pertanyaannya yang sesuai dengan materi Ustadz, apakah kisah tentang an seekor anjing yang marah ketika Rasulullah SAW dihina dapat dijadikan hujah bagi seorang muslim untuk memelihara anjing? Jazakallah khair. Memelihara anjing itu ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh itu adalah anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga rumah kalau diperlukan. Kemudian anjing untuk menjaga sawah ladang, itu boleh semuanya. Tapi kalau anjing untuk perhiasan disimpan di rumah, nah itu nggak boleh. Itu ada ya di dalam kitab-kitab fikih namanya kalbus said. Ya, anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga sawah ladang atau anjing untuk menjaga rumah. Nah, itu boleh. Bukan anjing untuk dijadikan peliharaan perhiasan di rumah. Saya juga ingin berangkat jihad tapi bagaimana caranya? Wah, ini kalau berangkat jihad bagaimana caranya? Ya Anda harus naik pesawat dulu Yang jelas sekarang ini Yang pas yang bisa kita lakukan yang pasti adalah Nyumbang harta Itu pasti ya, Disalurkan kepada Yang amanat Yang sampai kepada mereka yang berada di sana Terutama di bumi Palestina Melawan orang-orang Yahudi Masa dibantai mereka kita diam saja Kan gitu kan rumah mereka hancur Seperti itu ini jihad dengan harta. Ya, kemudian juga dengan doa. Ini minimal dengan doa. Pernah nggak kita doa? Ini masuk dalam doa harian kita. Ya Allah bebaskan Masjidil Aqsa ya, dari cengkeraman Yahudi. Doa harian kita. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami mujahidin dimanapun mereka berada. Seperti itu. tentang Islam Arab memakai cadar bagi wanita muslim termasuk perintah atau budaya Arab. Ini tanyakan semua madhab. Semua madhab nggak ada filafia. Mau madhab apapun, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya menyebutkan cadar adalah merupakan syariat Islam, bukan budaya Arab. Jadi cadar itu merupakan syariat Islam, bukan budaya Arab. Hanya para ulama beda pendapat Hukumnya wajib atau Afdol sunnah Itu beda pendapat Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan afdol sunnah Seperti itu Jadi bukan budaya itu syariat ajaran Islam Ya Kuisnya ada Ya, ikhwan satu, akhwat satu ya. Langsung aja diundi. Antum banyak doa. Doa sebelum buka itu mustajab. Tapi yang menang satu. Yang kalah insya Allah dapat hadiahnya di surga. Yang menang dapat dua di surga dan di dunia. Jadi nggak ada yang nggak dapat, semuanya dapat. Nama Heru Cahyono Parang Parangarko Wakir nomor HP sekian-sekian Masya Allah ya dari Wakir ini kajiannya judulnya adalah tafsir ayat-ayat sukses ya Masya Allah Anda dari Wakir ke sini tidak rugi dapat kitab kemudian sekarang akhwatnya ya Rini Ratnawati Jalan Junggul Bumiayu nomor sekian-sekian Jawabannya kajiannya adalah tentang ayat-ayat sukses. Alhamdulillah betul semuanya. Dan insya Allah masih ada waktu besok ada kuis lagi. Jadi kitabnya itu kitab singkat namun padat. Tafsir surat Yasin sampai selesai sepersepuluh Al-Qur'an. Kemudian ada hukum-hukum penting tentang Islam. Demikian wallahu alam. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepadamu yang sanggup untuk menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepadamu yang dengannya ya Allah, engkau sampaikan kami ke dalam syurgamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian daripada keyakinan yang dengan keyakinan itu ya Allah, semua musibah-musibah dunia yang menimpa kami terasa ringan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami ya Allah, jadikan pendengaran kami sehat mendengar yang baik dan mengambil pelajaran dari yang kami dengar. Jadikan kami mampu menikmati penglihatan kami ya Allah. Berikanlah jadikanlah penglihatan kami sehat ya Allah. Kami melihat yang baik dan kami mengambil pelajaran dari yang kami lihat. Berjadikanlah kami mampu menikmati kekuatan kami ya Allah Berikanlah kami sehat walafiat kuat ya Allah Untuk mengabdi kepadamu Untuk taat kepadamu Selama kami hidup Berikan semua itu kepada kami ya Allah Selama kami masih membutuhkannya Ya Allah Jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendalimi kami ya Allah Tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami Jangan kau jadikan musibah-musibah kami menimpa agama kami Ya Allah Jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita terbesar kami Dan puncak ilmu kami Ya Allah Jangan kau jadikan berkuasa atas kami Orang-orang yang tidak pernah menyayangi kami اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعطق رقابنا من النار اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin Kemudian sebelum ditutup ada satu faedah Kemarin itu ada yang tanya kepada saya, apakah boleh kita berdoa dengan redaksi Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Boleh nggak doa kayak gini? Ada yang bilang nggak boleh. Ada yang bilang nggak boleh. Ya. Yang bilang nggak boleh itu alasannya karena ada sebagian sebagian apa namanya? sebagian tabi'in mereka itu tidak suka doa ini. Allahumma aktik rikobana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Karena seakan-akan kita ini adalah ahli neraka. Alasannya gitu. Tapi pertama-tama ini ucapan bukan nabi, bukan Allah, tapi ini adalah ucapan tabi'in dan itu bukan hujjah. Hujjah itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ternyata para ulama ketika ditanya tentang doa ini, para ulama mengatakan boleh. Termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya apakah boleh doa seperti ini Allahumma a'tif riqabana minan nar dan ini selalu dibaca oleh imam-imam di Masjidil Haram di Mekah di Madinah ya jawaban beliau ya jawaban beliau ini jawaban beliau la hadza ghaira sahih tidak yang mengatakan enggak boleh itu enggak benar idza qala al-insan Allahumma anjini minan nar fahal ma'nahu annahu dakhala fiyah kalau ada orang doa, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Apakah berarti maknanya dia masuk neraka? Kan bukan kan? Taba'anlah, tentu tidak. Lakinni dhanantu annahu yaqul limadha limadha yas'al bil i'taq badal an-najah. Tapi saya menyangka orang itu bertanya Mungkin pertanyaannya itu, kenapa kok ya Allah bebaskan aku dari api neraka? Kok bukan ya Allah selamatkan aku dari api neraka? Kok nggak gitu redaksinya? Mungkin gitu maksudnya kata Syekh Utsaimin. Ana aqul, jawabanku kata beliau, la ba'sa an yas'al bil i'tab badalan minan najah. Tidak apa-apa minta kepada Allah supaya kita dibebaskan dari api neraka. Ganti daripada diselamatkan dari api neraka. Boleh itu. Kama jaa fil hadis fi shaum Ramadan. Sebagaimana dalam hadis bab puasa Ramadan, ya. Di situ ada hadis yang berbunyi walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka tiap malam. Atau juga ada redaksi fi yaumin wa lailah, sehari semalam, tiap hari tiap malam ada ada orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Iya. Kemudian juga wajah afiman a'taqa 'abdan dalam hadis tentang orang yang membebaskan budak Membebaskan budak. Hadisnya berbunyi, "Annallaha ya'tikuhu bikulli juz'in minhu aw bikulli 'udwin minhu 'udwan minan nar." Allah membebaskan dari tiap anggota tubuhnya budak yang dia bebaskan itu, Allah bebaskan semua anggota tubuhnya dia dari api neraka. Kemudian juga hari Arafah, iya kan? Itu hari pembebasan dari api neraka. Jadi bukan berarti orang yang doa ini berarti dia yakin bahwa dia adalah ahli neraka, bukan gitu. Atau juga Memang para ulama menjawab pula, pada asalnya manusia semuanya ahli neraka, pada asalnya. Semua manusia layak masuk ke dalam neraka, kecuali orang yang oleh Allah diselamatkan. Seperti itu kan? Jadi intinya doa ini redaksi nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang nggak boleh, alasannya ada tabiin yang nggak suka dengan doa itu silakan itu pendapat. Itu bukan hujah. Dan para ulama mengatakan ini boleh. Dan ini juga selalu dibaca oleh para ulama kapanpun. Dan itu pun juga bukan semua tabi'in, beberapa tabi'in, empat orang. Tabi'in berapa jumlahnya? Banyak sekali. Jadi boleh ya doa dengan redaksi Allahumma a'tik riqabana minan nar.